tentang dunia. Wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Dinamakan dunia lidanaiha walidunuiha karena rendahnya dunia dan karena dekatnya kita ini hidup di dunia. Ibadallah yang ketika seorang sudah masuk kubur, maka disitulah sudah masuk alam akhirah. Al-qabru awal manazil akhirah. Alam kubur adalah alam pertama kali persinggahan negeri akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Maka para siapa yang di alam kubur dia selamat, setelahnya akan lebih mudah. Akan tapi Jikalau di alam kubur dia tidak selamat, maka setelahnya lebih dahsyat. Kita sebagai seorang yang beragama Islam menginginkan untuk bisa mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka dialah orang yang beruntung. Tidak ada sukses kecuali kalau seorang sudah masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Ahmad ditanya, "Mata yajidu rajul ta'mar rahah?" Kapan seorang itu bisa mendapatkan istirahat yang tenang, yang menyenangkan? Beliau mengatakan, "Ainda awal qadamihi ilal jannah." Kalau sudah kakinya melangkahkan menuju surga, Disitulah baru bisa istirahat ibadah Allah. Selama kita hidup di dunia akan penuh dengan keletihan dan kita berharap untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla. Ma jannah ala ma fiha min dunya asma. Tidaklah surga dengan apa yang ada di dunia ini kecuali sekedar nama saja. Hakikatnya tidak bisa kita ketahui. A'adatul ibadiyah salihin ما لا raat رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Aku siapkan surga untuk hamba-hambaku yang soleh Yang mata tidak pernah melihatnya Telinga tidak pernah mendengarnya Dan tidak pernah terdetak dalam hati manusia Bagaimana keindahan surga Allah Di antara bentuk keindahan surga Allah Ibadah Allah Adalah istana-istananya Tabarakalladzi insya'a ja'alana khairan min dzalik jannatin tajri min tahtiha anhar wa yaj'al laka qusura maha suci Allah Allah mampu atas segala sesuatu kalau Allah mengendaki Allah masukkan dirimu ke dalam surga ia mengalir di bawahnya sungai-sungai dan Allah membuatkan untuk dirimu itu istana-istana. Rasulullah menyatakan tentang istana ini labinah min zahab walabinah min fiddah, walabinah min lu'lu. Batu batanya ada yang dari emas, dari perak dan ada dari mutiara. Jibril Alaihissalam, salam memberikan kabar gembira kepada Nabi kita Muhammad SAW tentang Khadijah, Bashirha. Biljannah. jannah, di jannah. Berikan kabar gembira kepada Khadijah biar rumah di surga min kasab ay eh, min lu'lu rumah yang terbuat dari mutiara. La fihi sahabun wala nasab. Tidak ada di dalamnya hiruk pikuk dan tidak ada keletihan di dalamnya. Demikianlah Rasulullah SAW mengatakan raaitu qasran min dhahab. Aku melihat istana dari emas. Fakutu liman hadal qasr. Aku katakan untuk siapa istana ini? Fakilali li Umar bin Khattab dikatakan kepada diriku untuk Umar bin Khattab. Bayangkan istana terbuat dari emas. Sekaya kayanya kita di dunia belum tentu bisa buat rumah satu tiangnya dari emas. Bagaimana ini istana yang besar yang terbuat dari emas? Nah, ibadallah rahimakumullah ada beberapa cara bagi kita untuk bisa mendapatkan istana-istana di surga Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, hendaknya kita rajin datang ke masjid. Ja'a min hadis dari al Bukhari Muslim. Man ghada al masjid aw raha a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama ghada aw raha. Barang siapa yang pergi di pagi hari ke masjid atau pergi di sore hari ke masjid, Allah akan siapkan satu rumah di surga setiap kali dia pergi di pagi hari ataupun pergi di sore hari. Setiap kali ditangkap masjid ibadah Allah, Allah akan buatkan untuk kita istana di surga. Ini banyak orang yang tidak mau ke masjid, tapi berani pergi ke Taiwan. Kerja bertahun-tahun lamanya untuk bisa membuat rumah di kampung halamannya tiga tingkat misalnya. Kenapa mas beribadah? Rumah-rumah yang kita bangun ini akan hancur ibadah Allah. Wa yas'alunaka 'anil jibali fakul yang sifa ya rabbi nasfa. Mereka bertanya kepada kamu tentang gunung-gunung. Katakan, gunung-gunung itu akan Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Kalau gunung yang kokoh aja hancur, apalagi rumah kita. Yang hanya terbuat dari semen, ada yang dari enam kayu, akan jauh lebih hancur. Innal muslim. Nah, baita. Orang muslim itu punya dua rumah sebenarnya. Baitun ghaib wa baitul syahid. Rumah yang tidak nampak itu rumah di akhirat. Dan rumah yang nampak yang di dunia. Fala yulhiyannaka bi baitika syahid ala baitika ghaib. Jangan sampai rumahmu yang nampak itu melalaikan dirimu dari rumah yang tidak nampak. Terkadang orang bertahun-tahun lamanya hanya untuk rumah yang nampak, rumah di dunia. Tapi lupa untuk membangun rumah di akhirat. Di antaranya dengan rajin datang ke masjid. Cara yang kedua ibadah Allah. Berusaha merapikan soft. Bagaimana prakteknya para sahabat dalam merapikan soft? Kulna nulzik ka'bana. Bika'bi sahibina. Wa min kibana. Bimangkib sahibina. Kami dulu merapatkan kaki kami dengan kaki saudara kami dan pundak kami dengan pundak saudara kami. Itu cara merapikan soft. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Aisyah man sadda furjatan banallahu lahu baitan fil jannah wa rafa'a lahu biha darajah. Barang siapa yang menutup celah-celah soft-soft yang kosong, merapikan soft, Allah akan buatkan satu rumah di surga dan Allah akan angkat derajatnya. Cara yang ketiga ibadah Allah. Kalau ada orang sakit kita jenguk. Atau kita berusaha menjenguk saudara kita sesama muslim. Jamin hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW menyatakan, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah, nadahu munadin bin amsibta wa taban syaka wa tabawwa'ta minal jannati manzila. Barang siapa yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya di jalan Allah sama-sama orang Islam. Maka nanti akan dipanggil bahwa dirimu bagus. Perjalanan kamu juga bagus. Dan kamu akan menempati satu rumah di surga. Itulah cara yang ketiga. Orang di dunia pengen rumahnya banyak. Ada yang pengen rumahnya seribu. Mungkin disewakan tiap bulan biar dapat pemasukan. Demikianlah orang beriman. Yang masuk surga bukan hanya kita. Bapak kita, istri kita. Anak tulang kita pun. Kalau mereka orang soleh akan dimasukkan bersama-sama. Ya al-jannah. Wa man min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Mereka akan masuk surga bersama orang tua mereka, bersama istrinya dan anak keturunannya. Wal malaikat al jannah yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat akan masuk dari semua pintu. Ayuhan nas ibadallah rahimakumullah. Cara yang keempat, berusaha baik kita untuk bantu-bantu dalam membangun masjid. Jami min hadits Utsman bin Affan. Rawal Bukhari Muslim. Rasulullah SAW menyatakan, "Man bana lillahi masjidan, Banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah, ingat di sini ikhlas karena Allah. Allah akan buat untuk dia itu istana di surga. Wa fi riwayah walau bi kufasi Walaupun hanya sebesar sarang burung. Jadi seandainya kita mungkin membantu satu sek atau satu enam sek semen, enam atau satu wadah semen, kita gunakan untuk masjid, Masya Allah akan ganti dengan surga Allah SWT. Dengan istana di surga. Atau mungkin kita nyumbang lima batu bata. Nah, hebat Allah Allah akan ganti dengan istana di surga. Terkadang orang pengennya ayo kita minta bantuan dari Saudi, dari Imarat untuk bangun masjid. Jangan. Kasih kesempatan kepada teman-teman kita untuk sama-sama membangun masjid. Biar mereka pada punya rumah di surga Allah. Jangan sampai rumah-rumah ini menjadi kapling hanya orang Saudi. Yang mereka telah banyak membangun masih di mana-mana. Sementara kita ibadah Allah. Ini kesempatan emas. Bagi kita untuk gotong royong bangun masjid karena Allah Azza wa Jalla. Cara berikutnya adalah berusaha rajin salat rawatib sebanyak 12 rakaat. Dua rakaat sebelum subuh. Di mana Rasulullah mengatakan rakaat al-fajri khairum minad dunia wa Dua rakaat subuh. Artinya salat sunnah sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Kemudian empat rakaat sebelum duhur. Dua rakaat setelah duhur. Dua rakaat setelah maghrib. Dan dua rakaat setelah isya. Jangan hadithi umi Habibah. Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla asrah rakaat. tatawu'an wa'il faridah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat, salat sunnah, bukan salat fardu. Allah akan buatkan dia itu satu rumah di surga. Setiap kita melakukan rawatib 12 rakaat, Allah buatkan untuk kita ini istana di surga. Orang-orang masuk surga nanti Allah, dalam keadaan tinggi. Tuluhu situ nanti rohan sistema. Panjangnya 60 dirok ke langit. Atau kalau laut kita, kita ukur sekitar 30 meter di tinggi. Tentunya rumahnya akan tinggi dan besar. Tidak sebagaimana rumah kita ini. Yang mungkin pintunya hanya 2 meter. Tidak demikian. Wajanahu nabakara huruban atroba ya sabil yamin. Mereka ini usianya sebaya. Perempuan-perempuan yang dulunya di dunia mati dan sudah tua menjadi gadis azwajum mutahharah istri-istri yang suci. Ibadallah, rahimatullah. Cara berikutnya ini paling mudah sebenarnya. Jami Haji Sa'ad bin Mu'ad. An abihi. oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Man qa'a surat al-ikhlas. Asyara marrat. Banallahu lau kasran fil jannah. Siapa yang baca surah al-ikhlas sebanyak 10 kali. Allah akan buatkan satu istana di surga. Mungkin nggak sampai, nah, hanya dua menit selesai sudah. Kita baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Tapi bagaimana beratnya lisan untuk mengucapkan. Terkadang kita begadang, nah mungkin jagung bayi dari jam 8 malam sampai jam 12. Apa yang dibicarakan? Kadang hibah, nemimah, kadang ucapan yang sia-sia. Tapi untuk membaca Sepuluh kali surat ikhlas berat. Dalam jiwa kita ini kepada Allah. Berusaha mudah. Namun banyak orang tidak melakukannya. Dengan HP-nya bisa berjam-jam. Untuk baca Quran sebenarnya sudah ngantuk. Datang syaitan untuk mengganggunya. Cara yang lain. Jangan hadithi Abi Umamah. Rasulullah SAW katakan ana dhamin bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira'a wa in kana saya menjamin bahwa dia akan mendapatkan rumah di tepi surga. Untuk siapa ini? Untuk mereka-mereka yang meninggalkan perdebatan. Walaupun dia di atas kebenaran. Sekarang ini banyak orang buat grup-grup WhatsApp. Kemudian seakan-akan menjadi syekhul Islam. Atau menjadi orang berilmu. Terkadang baca Quran aja tidak bisa. Lalu nyalahkan orang lain yang benar begini, begitu. Ibadallah. Tinggalkan perdebatan. Kalau memang tidak membawa masalah Karena Rasulullah menjamin akan bisa mendapatkan satu istana yang bagian tepinya di surga Allah Azza wa Jalla. Wa ana dhamin bi baitin fi wasil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Saya menjamin bahwa dia akan mendapatkan rumah di tengah surga. Untuk siapakah ini? Untuk orang yang meninggalkan kedustaan. Walaupun hanya bercanda. Kadang kita senang mendengarkan para pelawak berjam-jam lamanya. Dan nah, Rasulullah mengatakan fawailun fawailun liman haddatha liyudhahhika bihin nas. Wail ini diartikan wadi finari jahannam, lembah neraka jahannam yang paling ditakuti. Wail ada yang mengartikan kebinasaan. Bagi orang yang berbicara dengan tujuan untuk menjadikan orang tertawa. banyak da'i-da'i isinya membuat ketawa aja. Selesai ta'lim apa yang diambil faedahnya? Oh da'inya lucu. Tapi mana manfaatnya ibadah Allah? Orang-orang berusaha untuk meninggalkan pembicaraan yang menjadikan manusia ketawa. Yang ada masalahatnya akan mendapat jaminan rumah di tengah surga Allah Azza wa Jalla wa ana bi ضامن fi al jannah liman hasuna khuluquh. Saya menjamin bahwa dia akan mendapatkan rumah yang paling tinggi di surga. Surga Firdaus. Untuk siapakah ini? Untuk orang-orang yang baik akhlaknya. Namun akhlak bukan diselaraskan dengan tradisi masyarakat. Orang mungkin dianggap Ketika tidak ketika tidak melakukan isyarat merah, akhlaknya jelek. Enggak ikut arisan, katakan akhlaknya jelek. Enggak ikut apa lagi? Nah, dikatakan akhlak jelek bukan seperti itu. Tapi akhlak yang sesuai dengan syariat Allah. Aisyah ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, beliau mengatakan, karena hulukul Qur'an." Akhlaknya beliau itu Al-Qur'an. Jadi mana-mana yang sunnah Al-Qur'an dan sunnah Itulah akhlak yang mulia. Bukan akhlak yang baik. Di saat Natalan seperti ini kita harus jaga gerejanya. Bukan akhlak yang baik. Ya Amin hadis ya Abdullah bin Amr bin As. wahai Abdullah bin Umar. Man ta'adsa bi biladil ajib. Wa sana'a nairuzahum wa mihrajanahum. Wa tasabbabihim. Wa mata ala dharik. Husira yaumal kiamah. Barang siapa yang niru-niru dengan negara atau dengan orang-orang asing selain orang Islam. Kemudian membuat Nairus. Nairus adalah tahun baru. Tahun barunya orang Majus dan juga orang-orang Nasor dan Mihrajan. Kemudian tasabuh dengan mereka dan mati dalam kondisi mati masih tasabuh akan dibangkitkan bersama mereka nanti yaumul kiamat. Ada ashabul yamin, ada ashabul simal. Allah akan jadikan dua kelompok ashabul yamin yang mereka sebelah kanan menjadi orang beruntung, wasab simal menjadi orang yang merugi. Bagaimana kalau kita KTP-nya Islam, ternyata nanti bangkit di padang masa dikumpulkan gabung sama orang majus, penyembah api, atau gabung dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena tersambung dengan mereka. Mengikuti mereka. Ju'ilas sihar wa liman khalafa amri dijadikan rendah dan hina siapapun yang menyelisih perintah saya wa man tasabbah biqaumin fahuwa minhum jarang siapa yang niru-niru satu kaum maka dia termasuk kelompok mereka ini berhati-hati ibadallah jadi akhlak kembali diselaraskan kalau sesuai dengan dalil Al-Quran Sunnah bukan tradisi masyarakat timbangannya Al-Quran dan Sunnah itulah beberapa cara agar kita bisa mendapatkan istana istana di surga yang terbuat dari emas, dari perak, dari mutiara yang tidak bisa kita bayangkan bagaimana keindahan surga itu. Namun orang-orang beriman berharap untuk bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan hamdan wa syukran lillahi syukran syukra asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ayuhan nas ibadallah cara yang lain adalah berupaya bagi kita untuk melakukan salat duha sebanyak empat rakaat dan hari Haji Musa Asyari Rasulullah SAW menyatakan man salla arba'an qabla al-ula eh qabla salati zuhur Banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang salat empat rakaat, salat duha, Allah akan buatkan untuk dia itu istana di surga. Rasulullah menyatakan salatul awwabin hina termadul fisal. Salatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah di saat onta-onta itu digembalakan. Di saat banyak orang yang lalai. Kemudian kita ingat kepada Allah. Disitulah pahalanya kali besar. Seperti waktu duha. Ini waktu banyak orang bermain-main. Ada orang kerja. Ada orang nam kemana saja. Lupa untuk melaksanakan sholat sunnah. Empat rakaat sholat duha. Allah akan buatkan satu istana di surga Allah Azza wa Dalam kaidah setiap ibadah yang dilaksanakan di saat manusia sedang lalai itu pahalanya besar. Misalnya juga di malam hari. Salat tahajud. Ini banyak orang lalai. Lalai dengan tidurnya. Bahkan namanya tidur akhul maut saudaranya kematian. Di saat itulah bagaimana orang beribadah kepada Allah pahalanya sangat besar. Cara yang lain ibadah Allah agar kita bisa mendapatkan istana di surga Allah Azza wa bersabar seandainya ada anak kita yang meninggal sebelum balik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Musa al-Asyari, "Idza mata waladul 'abd aw waladul rajul." Jika ada anak seseorang itu mati, qala Allahu li malaikatihi, "Hal qabattum awalad 'abdi?" Allah mengatakan kepada para malaikat, Allah lebih tahu. Nabi bertanya kepada para malaikat, "Apa kalian telah mencabut nyawa anak hambaku kaluna? Akabatum Apa kalian telah mencabut buah hatinya. Fayakuluna na'am. Mereka mengatakan iya. Kami telah mencabut buah hatinya. Fayakullahu azza wa jalla wa ma yakulu abdi. Apa yang hambaku ucapkan? Malaikat mengatakan istarja'aka wahamidak. Dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini milik Allah akan dikembalikan kepada Allah dan tetap memujimu maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Ubnu li 'abdi baitan." Buatkan untuk hambaku satu rumah. Wasamuhu bi baitil hamdi dan berikan nama rumah itu adalah nama pujian, rumah pujian ibadah Allah. Sebagai rumah pujian karena ketika anaknya meninggal masih tetap memuji kepada Allah. Mengucapkan inna lillahi wa inna rajiun. Mengucapkan hamdalah bersabar atas musibah yang derita. Bahkan anak-anak orang yang beriman ini akan menunggu untuk sama-sama ke surga. Yukalil dari yaumul kiamah, udhul jannah dikatakan kepada anak kesini di yaumul silahkan ke masuk surga. Mereka mengatakan hatta dahulu abauna wa ummahatuna. Hingga bapak-bapak kami, ibu-ibu kami sama-sama ke surga. Allah katakan udhul jannah antum wa abaukum wa ummahatukum silahkan kalian bersama bapak kalian bersama ibu kalian untuk sama-sama ke surga. Itu keuntungan bagi orang beriman. Kalau sampai dewasa menjadi anak soleh lebih tinggi lagi. Man qara al-Qur'an wa amila bihi albasallahu wa itajan yaumil qiyamah dawu asan min syams. Barang siapa membaca Quran dan mengamalkannya, Allah akan berikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Yang mahkota itu sinarnya lebih bagus daripada sinar matahari. Itu kalau anaknya dewasa menjadi anak yang soleh, baca Quran mengamalkannya. Tapi seandainya meninggal waktu kecil bersabar akan nunggu orang tuanya untuk sama-sama ke surga Allah Azza Wajalla. Ayo Hanas, inilah beberapa perkara agar kita tidak lalai dari rumah di dunia ini, kemudian melupakan rumah-rumah di akhirat. Semoga khutbah ini memberikan semangat kepada kita untuk memiliki pandangan yang jauh pandangan akhirah, bukan pandangan dunia yang rendah, yang hina dan kita semua akan meninggalkan inna dunya qad irtahalat mudbirah wa inal akhirah irtahalat mubilah wa likulli minhuma banun fakunu min abda'i al akhirah wa la takunu min abna'i dunya Ketahuilah bahwa dunia ini akan pergi meninggalkan. Akan datang akhirah. Namun ada anak keturunannya. Ada orang-orang yang makmurkan dunia, ada yang makmurkan akhirah. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirah. Dengan harapan negeri akhirah. Fa'inal yawma amal bila hisab wa hisabun bila amal. Karena hari ini hari untuk beramal. Tidak ada hisab. Yang mau mencuri, yang mau merampok, yang berzina tidak kelihatan dosanya. Yang datang ke masjid yang bantu orang miskin tidak kelihatan pahalanya. Tapi esok hari, kalau sudah mati, tinggal perhitungan. Tidak lagi bisa beramal. Semampang kita masih hidup, nafas masih ada. Berusaha bagi kita untuk berlomba-lomba mencari negeri akhirat. Mudah-mudahan Allah jadi termasuk orang-orang yang senantiasa berusaha mencari negeri akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa la akbar.